Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. persaksian tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah wa iqamis salah melaksanakan salat wa ita'iz zakah membayar zakat wa siyam ramadan puasa pada bulan ramadan wa hajjul bait dan haji ke Ka'bah Ikhwat bidin rahimanallahu wa iyyakum Lima hal inilah yang masyhur dengan sebutan rukun Islam. Oleh karena itu ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya tentang Islam kepada beliau dengan maksud mengajarkan kepada para sahabat yang hadir pada majelis tersebut, Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Ya Muhammad beritahu kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan lima perkara ini. Jadi demikian para ekafidin, rahimanallah wa iyyakum yang disebut dengan rukun Islam. Dan yang pertama adalah syahadatu Allah ilaha illallah. Ini merupakan pintu gerbang bagi orang non muslim untuk masuk ke dalam Islam. Apabila seorang melaksanakan salat salam membayar zakat, berpuasa, berhaji namun dia tidak pernah bersyahadat ataupun mengucapkan syahadatain dengan niat masuk Islam, maka salat, puasa, zakat dan hajinya batil, tertolak. Karena dia belum dikategorikan masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu syahadah, dua kalimat syahadat diletakkan pada poin yang pertama, karena inilah yang paling urgen dibandingkan yang lain-lainnya. Kemudian para hadirin azallahu iyyakum, syahadat ini memiliki dua rukun, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan seluruh kaum muslimin sudah sepakat dengan dua kalimat syahadat ini. Di antara konsekuensi di, uh, beriman syahadat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kita harus meyakini bahwasanya tidak ada rasul ataupun nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira semua kaum muslimin sudah sepakat dengan masalah ini. Sudah meyakini masalah ini. Dan sudah sangat masyhur permasalahan seperti ini. Bahwasanya tidak ada nabi ataupun rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja permasalahannya keyakinan ini terkadang melemah ketika mendengar beberapa syubhat yang diambil dari Quran. Mereka-mereka yang berusaha untuk menyesatkan pemahaman kaum muslimin mengambil beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim kemudian dia lontarkan dengan pemahamannya sendiri dan inilah yang membuat banyak di kalangan kaum muslimin akhirnya memahami ataupun meyakini ada Rasul setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita karena belum pernah mendengar apa syubhat dan dalil mereka, makanya kita yakin bahwasanya tidak ada Rasul setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apakah keyakinan kita ini tetap teguh setelah kita mendengar syubhat-syubhat mereka? Ini permasalahannya para ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Syubhat yang mereka ambil ataupun pendalilan yang mereka ambil dari Al-Qur'an di antaranya adalah surat Al-Haqqah ayat 23 sampai ayat 45 sampai 48. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil." Seandainya kamu taqawwala, sehingga seandainya kamu berdusta atas nama kami, ba'dal aqawil dengan beberapa dustaan, la akhadna minhu bil yamin. Tentu telah kami Azab kamu telah kami, hukum kamu dengan kanan kami. Tsumma minhul watin. Dan kami putuskan urat nadimu, urat lehermu. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menghalangimu. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Para khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Dari mana sisi pendalilan mereka? Dengan menyatakan bahwasanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam barang siapa yang mengatas berdosa atas nama kami, menyatakan wahyu, mendapatkan wahyu padahal dia tidak mendapat wahyu dari kami, maka akan kami putuskan urat lehernya. Akan kami putuskan urat lehernya. Dan ternyata setelah bertahun-tahun kami berdakwah, tidak ada satu ular leher kami pun yang terputus. Apakah ancaman Allah ini dianggap ancaman yang main-main? Ataupun hanya sekedar nakut-nakuti? Tentu tidak. Tidak mungkin kita katakan ayat ini ataupun ancaman ini merupakan ayat yang hanya menakut-nakuti saja, seperti dongeng. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, karena sampai sekarang tidak ada uh, nabi kami yang diputuskan urat lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala itu menandakan kami benar. Gimana antum menjawab? Nah, antum jangan nipis ya keyakinan. Nanti kita jawab. Ini syubhat pertama. Atau di sini ada yang bisa menjawab? Itu yang pertama. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 70. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa man Allah wa rasul wa man Allah wa rasul" Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa An-Nisa ayat 70 Barang siapa yang mentaati Allah mentaati Rasul maka mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat yang diberi Allah nikmat terhadap mereka minan nabiyyin bersama para nabi wasiddiqin dan bersama ah, orang-orang uh, yang siddiq dan syuhada dan orang-orang soleh mereka lah sebaik-baik teman. Dari mana sisi pendalilan mereka? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka mereka bersama para nabi, orang soleh, para syuhada dan siddiqin. Kalimat arti arti seperti ini ini arti yang keliru tidak bisa dikatakan bersama. Mengapa? Mereka yang taat terhadap Allah dan Rasulnya masa hanya hanya sekedar bersama, bukan termasuk golongan orang yang soleh, bukan termasuk orang syuhada, atau bukan termasuk orang-orang yang sedih, hanya sekedar bersama-sama saja. Oleh karena itu, maksud ayat ini kata mereka Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka adalah termasuk golongan bersama orang yang soleh. Artinya apa? Termasuk golongan orang yang soleh. Termasuk golongan orang yang bersama para suhada, yaitu termasuk golongan para syuhada. Termasuk uh, bersama para siddiqin, bersama orang siddiq, yaitu termasuk golongan orang-orang yang siddiq, yang jujur. Bukan hanya bersama di sini, bukan hanya sekedar bersama, Misalnya ada tiga orang-orang soleh, yang satu perampok, dia jalan bersama. Nah, ini kan bersama. Yang soleh hanya tiga orang, yang satu penjahat. Ini dikatakan bersama. Mana mungkin orang yang taat terhadap Allah dan Rasulnya hanya sekedar bersama? Tentu dikatakan bersama di sini maksudnya termasuk golongan. Nah, oleh karena itu, wa may yuti'illah rasul. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, Faulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim. Mereka adalah orang-orang yang di, uh, mereka faulaika mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat Allah terhadap mereka minan nabiyyin bersama para nabi wasyuhada para syuhada wassalihin uh, siddiqin wasyuhada wassalihin jadi kita katakan kata mereka mereka termasuk golongan syuhada termasuk golongan orang soleh termasuk orang golongan orang yang sedikit termasuk nabi. Minas sedikit termasuk golongan nabi. Jadi ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapat derajat yang paling tinggi adalah bersama para nabi, yaitu golongan termasuk golongan nabi. Kemudian bersama golongan para syuhada, termasuk golongan syuhada wasolihin termasuk golongan orang-orang yang soleh dan seterusnya. Kalau kita katakan, ya, kalau kita katakan yang Nabi tidak hanya sekedar bersama, hanya bersama saja, berarti yang soleh, yang syuhada, yang sedikit juga harus bersama. Kalau kita katakan soleh, yang sedik dan yang syuhada dikata-katakan atau di, diartikan termasuk golongan mereka, berarti orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya juga termasuk golongan para nabi. Berarti ada nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, gimana? Kalau dipisahkan maknanya maka terjadi ketimpangan antara nabi dan solihin, syuhada dan siddiqin. Antum jangan tipis ya, jangan menipis keimanan antum bahwasanya antum yakini saja bahwasanya Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Ini subuhat. Nanti akan kita jawab. Antum atau antum sudah memiliki jawaban? Ada? Memiliki jawaban? Untuk yang pertama dan yang kedua? Kan bengong antum kan karena belum pernah mendengar subuhat, Belum pernah mendengar subuhat. Kemudian, lanjutkan lagi. subuhat ketiga. Al-A'raf ayat 7. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wahai anak-anak Adam, Imma ya'tiannakum rusulum minkum. Bahwasanya imma ya'tiannakum ya'tiannakum ini dalam bentuk mudhari. ya'tiannakum ada nun taukid yang artinya yang akan datang. <clears throat> Wahai anak Adam, bila datang rasul-rasul dari kalangan kalian yang membacakan pada kalian ayatku Barang siapa yang bertakwa wa aslaha dan orang yang saleh, maka mereka tidak ada rasa takut, maka mereka tidak akan dirundung rasa takut dan tidak dan mereka tidak akan dirundung rasa sedih. Bagaimana sisi pendalilan? Di sini sebutkannya Bani Adam, wahai sekalian anak Adam. Yang namanya anak Adam dari mulai anak Adam kandung langsung sampai nanti hari kiamat. Kemudian ya imma ya'tiyannakum rusul. Apabila datang kepada kalian rusul, rusul ini banyak. Rusul jamak dalam bentuk jamak. Kalau bentuk mufrad rasul. Minkum di antara kalian. <clears throat> Berarti di sini disebutkan kalau ada rasul yang datang di antara kalian, tidak hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini bentuknya bentuknya akan datang. Tidak hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian harus beriman dengan dengannya. Mereka yang dia membacakan ayat-ayatku kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak ada yang membacakan ayat selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bentuknya yang akan datang. Berarti setelah Rasulullah ada ada Rasul, ada lagi Nabi. Rasulullah SAW bukan Nabi yang terakhir. Kita lihat bagaimana mereka mengambil pendalilan dari sisi bahasa. Silakan antum jawab. Mikir-mikir dulu. Oh, nggak bisa begitu artinya. Harus begitu. Kata mereka. Mengapa? Ini sama seperti surah Al-A'raf ayat uh, ini sama seperti uh, sabda uh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian di setiap kali pergi ke masjid, di setiap kali hendak melaksanakan sholat. Ayat ini untuk siapa? Ya Bani Adam untuk siapa? Seluruh manusia, seluruh umat Islam. Dari zaman Rasulullah juga sampai yang terakhir karena bentuknya ya Bani Adam. Ayat yang pertama kita bacakan tadi juga dalam bentuk ya Bani Adam. Berarti ya, ayat ini umum. Umum untuk di semua di semua zaman, tidak hanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bentuknya bentuk mudhari ditaukidkan dengan nun taukid yang artinya mustaqbal, istiqbal, lil future uh, untuk untuk uh, yang akan datang. Kemudian para hadirin azallahu wa iyyakum. Syubhat yang lain. Surat Ghafir ayat 34. Ghafir surat nama yang lain yaitu surat Mukmin kalau di mushaf cetakan Indonesia disebut dengan surat mukmin. Kalau cetakan Saudi Arabia disebut ghafir. Allah Subhanahu wa taala firman, laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bih." Sesungguhnya telah datang kepada kalian Yusuf min qablu sebelumnya bil bayinat Sesungguhnya telah datang kepada kalian sebelumnya Yusuf dengan membawa keterangan-keterangan. Famazil tumfi syakim mimma ja'akum bih. Masih saja kalian ragu dengan apa yang dia bawa. Hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu ba'd ba'dahu rasulah. Sampai setelah Yusuf meninggal, kalian mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengutus rasul setelahnya. Tidak akan mengutus rasul setelahnya. Hanya siapa? Yusuf. Kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang musrif dan murtab. Ini murtab ini artinya ragu. Berarti kalau sekarang kaum muslimin yang menganggap tidak ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti umatnya Nabi Yusuf. Karena mereka mengatakan setelah Yusuf meninggal la min ba'dihi rasula. Allah tidak akan memutus lagi Allah tidak akan mengutus lagi setelah Yusuf seorang rasul. Akidah seperti ini, keyakinan seperti ini sama seperti keyakinan orang-orang yang kafir pada zaman Nabi Yusuf. Di sini Allah menyebutkan kadzalika yudimullahu man huwa musrifun murtab. Demikian Allah menyesatkan Orang-orang yang musrif, musrif ini yang berlebihan, wal murtab dan orang-orang yang ragu. Mereka yang meyakini adanya Rasul setelah Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya bagi yang tidak meyakini ada Rasul setelah Rasulullah SAW adalah kelompok yang sesat. Jadi terbalik kan? Adalah kelompok yang sesat yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala wal murtab orang yang ragu-ragu. Belum yakin nggak? Ada Rasul selalu Rasulullah? Hah? Murtad kata mereka, sesat. Jadi terbalik jadinya. Ini mereka ambil dari Quran. Mereka ambil dari ayat-ayat ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Berapa syubhat tadi? Empat. Kita lanjutkan dulu. Kita bicara masalah wahyu sekarang. Bicara masalah wahyu. Mereka katakan wahyu itu tidak hanya hak Rasul. Ya. Wahyu tidak hanya hak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang setelah beliau juga berhak mendapatkan wahyu. Karena apa? Karena wahyu itu artinya perkataan dengan cara bisikan. Baik bisikan secara langsung maupun bisikan ke dalam hati. Dalil mereka yaitu surat uh, Al-An'am ayat 112. Kadzalika ja'al wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. demikianlah kami jadikan bagi masing-masing nabi itu musuh-musuh dari kalangan syaitan, baik jin dan manusia. Yuhi ba'duhum Sebagian mereka membisikkan ila ba'dihim ke sebagian yang lain yuhi. Zukhrufal qawli gurura, ucapan-ucapan yang uh, yang dusta. Ucapan-ucapan uh, yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli gurura, mereka mewahyukan sebagian dengan sebagian lain perkataan-perkataan yang indah yang isinya merupakan kedustaan. Di sini kalimat menunjukkan wahyu. Kemudian para hadirin Allah wa iyyakum dalam surat Asy-Syura ayat 51 Allah Subhanahu wa taala firman Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab dan tidaklah bagi manusia dan tidaklah bagi manusia <coughs> diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala illa wahyan kecuali melalui wahyu atau min wara'i hijab atau dari balik tabir ayursilu rasula ataupun dia mengutus seorang rasul utusan fayuha idnihi ma yasha dan kemudian utusan tersebut yang mewahyukan dengan izin Allah kepada siapa yang dia uh, dengan izin Allah apa yang uh, wahyu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan wa makan ali basharin, tidaklah Wa ma kana li basharin ay yukallimahu illa wahyan. Tidaklah Allah berbicara kepada manusia kecuali melalui wahyu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia, tidak menyebutkan nabi ataupun rasul. Ayat tidak menyebutkan wa ma kana atau wa ma kana rasulin ayyukallimahu Allah illa wahyan, tidak. Tetapi disebutkan di sini wa ma kana libasharin, ayyukallimahullahu illa wahyan dan seterusnya. Disebutkan manusia. Berarti wahyu juga ya, wahyu juga bisa didapatkan oleh selain para nabi dan rasul. Oleh karena itu apabila ada seorang yang menyatakan dirinya mendapatkan wahyu dari Allah, tidak boleh dikatakan sesat. Apalagi digerebek. Kan begitu. Tidak boleh dikatakan sesat. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghususkan wahyu ini untuk para rasul ataupun untuk para nabi, tetapi untuk manusia. Demikian para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum mengenai wahyu. Kemudian Berkata Imam Ar-Razi rahimahullah. Wahyu adalah ilham wa qadhfu fil qalbi atau fil manam. Wahyu itu adalah ilham. Yang di yang dilontarkan ke dalam hati ataupun melalui tidur. Inilah dikatakan wahyu. Itulah beberapa syubhat mengenai Nabi setelah Rasulullah dan mengenai wahyu yang bisa saya kumpulkan. Coba ulang lagi tadi syubhat yang pertama. Surah Al-Haqqah. Ya, syubhat yang kedua. An-Nisa ayat 70. Kemudian Al-A'raf ayat 7. Kemudian Ghafir ayat 34. Mengenai wahyu Al-An'am ayat 12 112 dan Asyura ayat 51. Demikianlah para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum subahat-subahat yang dilontarkan kepada kaum muslimin untuk menanamkan ataupun melemparkan keraguan di kalangan kaum muslimin atas keyakinan yang telah dia uh, dia yakini. Karena dengan tanpa dengan syubhat ini tidak akan mungkin dia bisa me menggoyahkan keyakinan tersebut. Makanya kita lihat banyak di kalangan kaum muslimin ada yang memiliki keyakinan-keyakinan seperti ini. Bukan hanya puluhan, ratusan bahkan ribuan. Dikarenakan apa? Pertama, dikarenakan mereka tidak mengetahui makna daripada daripada tafsir al quran Karim tersebut. Apalagi kebanyakan kaum muslimin khususnya di Indonesia ini tidak begitu getol, tidak begitu gandrung dalam mencari ilmu, khususnya ilmu syariat. Makanya wajar saja kalau seandainya banyak sekali pengikut-pengikut seorang yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW. Jangankan yang nggak ngaji, kita yang baru dengar subhat saja masih ngong bengong mendengar bagaimana dalil yang mereka mereka ambil. Apalagi yang mereka para pak tani, tukang beca, pegawai-pegawai yang nggak pernah mendengar, yang nggak pernah ngaji sama sekali. Kalaupun ngaji ya ngaji-ngaji gitu sajalah sambil menghabiskan waktu. Demikian para ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Sampai di sini ada pertanyaan? Hah? <laughs> Baik. Ayat pertama yang mereka jadikan subhat untuk menyatakan Rasul setelah ada Rasul setelah Rasulullah SAW. Oh, afwan sebelum kita sampai di sana, ada satu ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 840 berapa begitu yang isinya Wa ma kana ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang kalian. Akan tapi dia adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin dan khatam para nabi. Mereka yang mengakui adanya nabi setelah Rasulullah mereka katakan khatam di sini artinya bukan penghabisan, tapi khatam artinya cincin. Khatam artinya cincin. Tidaklah Muhammad itu rasul uh, ayah salah seorang kalian, tetapi dia adalah uh, utusan Allah wa khataman nabiyyin, cincin para nabi. Cincin para nabi yang mungkin maksudnya yang istimewa dan lain-lainnya. Demikianlah arti daripada khataman nabi. Kalau kita lihat memang dalam bahasa Arab Arti khatam itu bisa diartikan dengan cincin. Kalau kalian artikan khatam di situ adalah penghabisan, ya terserah kalian. Karena khatam itu memiliki dua makna. Kalau kami mengartikan cincin, kalian menghabiskan urusan kalian. Tapi kalian jangan bilang kami sesat dong. Kan begitu. Makanya ketika orang jil ditanya mengenai ini, ada Rasul yang terakhir uh, setelah Rasul apa enggak? Dia katakan, ya sebenarnya tidak bisa kita katakan sesat. Kenapa? Karena ada salah satu makna dari sisi makna yang mereka ambil dari Al-Quran. Walaupun saya secara pribadi meyakini Muhammad itu yang terakhir, tapi saya nggak berani mengatakan dia sesat. Ya wajar saja oknum seperti orang-orang jil ini mengatakan Ahmadiyah yang mengaku Nabi setelah itu dan seterusnya tidak katakan sesat. Ya agama saja dikatakan sama, apalagi macam macam semacam Ahmadiyah, semacam apa teh? Al-Qiyadah, Al-Islamiyah ataupun yang lain-lainnya. Sebenarnya para ikhwatiddin wa iyyakum yang memiliki prinsip seperti Al-Qiyadah Islamiyah ini itu banyak sekali. Sebelum muncul ini juga sudah ada, hanya saja mereka terpencar-pencar. Bukan satu kelompok, makanya sulit untuk di diringkus. Di sana dua, di sana dua begitu. Memiliki keyakinan sendiri-sendiri. Di sini satu. Kenapa? Keyakinan yang dia baca dari dari buku-buku orang-orang yang dianggap sebagai intelektual. Ya. Baik, lantas bagaimana para ikhafidin rahimunallahu wa iyyakum? Adapun surah Al-Ahqaf yang kita bacakan tadi, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya kamu berdusta terhadap kami. Para khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Ini merupakan ini khitab khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beliau dengan uh, uh, apa namanya dengan cukup keras. Karena apa? Karena beliau sudah pernah langsung mendengar wahyu dari Allah, kemudian langsung mengetahui bagaimana mukjizat Allah yang terjadi pada diri beliau kalau seandainya beliau berusaha maka akan inilah merupakan ancaman kepada beliau. Tidak hanya beliau, bahkan istri-istri beliau apabila berbuat fahish, berbuat keji, adabnya tidak sama seperti muslimin yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya nisaun nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin yudha'af lahul 'adzab Barang siapa, wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang melakukan tindakan keji, perbuatan keji, akan kami lipat gandakan azabnya. Karena status mereka sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi tidak bisa dikatakan ah, kami kan tidak sampai uh, guru kami itu dari dulu mengatakan dirinya sebagai nabi seperti Ghulam Mirza Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, tapi toh matinya tidak dipotong lehernya. Mati begitu saja. Kan begitu. Nah, berarti dia betul. Karena apa? Karena Al-Quran mengatakan potong urat leher. Nah, ini syubhat yang pertama. Jadi para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk meyakini kaum muslimin bahwa saya Muhammad itu tidak akan berdusta. Jadi Allah Subhanahu wa taala seperti memberi garansi kepada umat manusia. Kalau seandainya dusta si Muhammad, aku potong urat nadinya. Aku potong urat lehernya. Garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti Muhammad ini uh, masih diragukan, enggak, Nah, seperti itu. Sama seperti orang jual madu, madu asli. Kalau palsu ganti satu juta, ganti dua kali lipat. Bukan berarti ragu dia dengan keaslian madu, kan begitu, kan begitu. Artinya untuk meyakini si pembeli. Kan begitu. Allah menyebutkan uh, hal ini untuk meyakini manusia bahwasanya Muhammad itu bukan seorang pendusta. yang pertama. Ingat-ingat ini nanti ya, kalau ada putusan tiada Islamiah kan begitu. <laughs> Membawa ayat ini toh begitu. Iya pula ya. Iya pula ya. nanti didakwahkan dengan istri anak, akhirnya ujung-ujungnya masuk penjara. Kemudian ayat yang kedua. ya. Wa man yuti'il wa man yuti'illah wa man yuti'illah war rasul. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin, maka mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama para rasul, siddiqin, para orang siddiq, syuhada, orang syuhada, wasalihin dan orang-orang yang saleh. Tadi apa? Bagaimana syubhatnya? Saya masih ingat. Hah? Kalimat bersama. Kalau hanya sekedar bersama nggak mungkin. Masa sudah taat kepada Allah Rasulnya hanya sekedar bersama, bukan termasuk golongan. Bukan artinya dia juga termasuk orang yang soleh. Satu hal yang tidak mungkin. Makanya kalau orang yang taat kepada Allah Rasulnya dikatakan ah, termasuk orang yang soleh, syuhada, sol, uh, dan siddiqin maka termasuk juga nabi, para nabi termasuk golongan nabi. Ekofidin Allah wa iyyakum. Bagaimana cara kita menjawab subhat seperti ini? Perlu kita ketahui bahwasanya ya, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi pegangan kepada kaum muslimin tidak hanya Al-Qur'an saja. Barang siapa yang hanya berpegang dengan Al-Quran, maka dia sesat dan menyesatkan. Bahkan boleh dikatakan dia kafir. Mengapa? Karena syahadatnya masih separuh. Masih 50%. Yaitu syahadat Allah ilaha illallah. Sekali lagi barang siapa yang hanya berpegang dengan Al-Quran, dan tidak mau berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, maka orang ini sesat bahkan bisa dikata kafir. Karena apa? Karena syahadatnya masih separuh. Tidak dikatakan syahadatain, tapi syahadatun wahidatun. Nah, begitu. Tidak syahadatain. Yang maknanya mustasna. Dua persaksian. Ya hanya satu persaksian. Belum cukup. Oleh karena itu para khabidun rahimanallahu wa iyyakum. Ketika kita mentafsirkan ayat ini, jangan ayatnya saja kita kutak kasih. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahaminya. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahaminya, dan kita lihat juga bagaimana para sahabat memahaminya. Oleh karena itu kita lihat para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum sekarang ini ya sekarang ini yang mirip-mirip Al-Qaeda itu banyak. Al-Qiyadah ya bukan Al-Qaeda. Al-Qaeda marah sama di sana. Yang mirip-mirip Al-Qiyadah ini banyak. Namun mereka nggak satu kelompok, manhajnya sama. Ya. Mereka hanya berpegang dengan Quran saja. Tidak mengindahkan hadis Rasulullah SAW. Hanya saja jamaahnya beda. Dan ini akibat apa? akibat tulisan-tulisan yang dibuat oleh orang-orang intelek di Indonesia, yang dianggap intelek dalam masalah agama. Contohnya saja, berapa banyak di kalangan muslimin yang dianggap intelek? Ya, mungkin juga antum pernah mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mi'raj. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran hanya disebutkan Isra. Subhanallah asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjid aqsa. Maha suci Allah yang telah mem mem membawa perjalanan malam hambanya dari Masjidil Haram ilal masjid Aqsa ke masjid Aqsa. Sudah, mana Isra'nya enggak ada? Mana Isra'nya? Tidak ada Isra'. Makanya eh, tidak ada Mi'rajnya. Hanya disebutkan Isra' dari Haram ke masjid Aqsa. Kalau seandainya penting sekali masalah Mi'raj tentu disebutkan dalam Al-Quran. Apalagi hadis-hadis Mi'raj. Rasulullah SAW pulang balik, pulang balik. 50. Kasih diskon. 45. Kasih diskon. 40 sampai 5. Main-main. Apa Allah main-main? Ya sudah langsung saja 5. Kalau toh seandainya akhirnya juga 5. Makanya mereka tidak meyakini hadis ini. Mereka tidak meyakini adanya Mi'raj. Gara-gara apa? Gara-gara tulisan ini. Mereka-mereka yang tidak mau meyakini, yang tidak tidak tidak apa namanya tidak mengambil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga mengenai keyakinan uh, eh, lalu qadar itu hanya sekali pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Setelah itu tidak ada. Mengapa? Inna anzalnahu fi lalu qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam lalu Qadar. Quran sudah selesai turun, makanya nggak turun lagi sekarang. Ngapain kalian itikaf 10 hari? Sholat satu malam suntuk. Lah itu kamu sudah ada, Bung. <laughs> Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dulu, sekarang enggak ada lagi turun Al-Qur'an, maka enggak ada Lailatul Qadar. Nah, begitulah lebih kurang. Ya. Dan ini yang seperti ini banyak sekali di kalangan kaum muslimin. Baik para para ikhwatiddin rahimanallahu kita lihat Bagaimana cara kita memilih? Kalau yang para nabi dikatakan bersama. Kalau yang solihin dikatakan tidak uh, uh, uh, termasuk golongan. Mengapa para ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum? Kata lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masalul anbiya kamasal qasar. Ahsanu bina ahsana bina'uhu. Permisalan seluruh para nabi seperti istana yang bangunannya sangat bagus, sangat indah. Wa turika minhu maudi mawdi'ul labinah. Kecuali satu tempat batu bata. Semua dinding sudah selesai, diplaster, semua sudah sudah bagus. Hanya tinggal satu batu bata saja yang belum diletakkan. Fatafa bihi an-nuzzar yata'ajjabuna min husni bina'ihi. Orang-orang yang melihat berkeliling dan mereka kagum dengan dengan uh, keindahan bangunan ini. Illa dia tilkal labinah kecuali satu tempat batu bata tadi. Kok panggung ini satu ini nggak diletakkan? Kalau satu ini saja sudah diletakkan sempurna, tamam. Sama sekali, tidak ada kurang sedikit pun. Tapi satu bataannya belum selesai. Satu batu bata saja. Illa mau diatil kalibat labinah la yu'ibuna siwaha. Mereka tidak mencela bangunan tersebut kecuali hanya tempat satu batu bata tadi. Fakuntu ana sadattu diatil kalabinah dan akulah orang yang menyempurnakan satu bata tersebut. Jadi Seluruh para nabi diibaratkan seperti bangunan yang sangat indah dan Rasulullah lah yang satu batu-bata tadi. Tanpa satu batu satu batu-bata tadi, maka orang-orang akan lihat ada yang kurang di bangunan ini. Dan kata Rasulullah, akulah orang yang menyempurnakan satu bata tersebut. Artinya, setelah Rasulullah muncul, maka sempurnalah batu bata tersebut. Kalau dikurangi, berarti belum sempurna. Kalau ditambah satu batu bata lagi, tanggung dia namanya juga sempurna. Sesuatu yang sudah sampai limitnya kalau ditambah lagi itu akan merusak. Sebagaimana sesuatu yang kurang. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamaku. Untukmu, kan begitu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamaku. Sempurna ini artinya sudah sempurna sampai pada titik limitnya. Barang siapa yang menambah-nambah dalam Islam ini, ditambah satu saja, berarti dia telah merusak Islam. Dikurangi juga telah merusak Islam. Makanya tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Ibarat Rasulullah sebagai penyumur, penyempurna para nabi. Kalau ditambah, dia akan merusak. Kalau dikurangi, apalagi. Kemudian para ikhwasidin rahimahullah wa iyyakum disebutkan wa khutimabi al-bunyan. Maka di akulah yang menyempurnakan bangunan tersebut. Wa khutima bi ar-rusul dan akulah rasul yang penghabisan. Ibaratnya penyempurna bangunan tersebut. Hadis ini merupakan bantahan bagi orang yang mengatakan walakin walakin walakin Rasulullah wa khataman nabi tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan rasul penghabisan dan nabi yang penghabisan mereka mengatakan, memang kalaulah diartikan khataman nabiyyin ini adalah nabi yang penghabisan, hanya nabi, rasul nggak penghabisan. Artinya, selain mereka katakan khatam ini artinya cincin, kemudian mereka katakan lagi kalaupun seandainya kalian katakan itu adalah khatam penghabisan, ini penghabisan sekalian nabi, penghabisan sekalian nabi, bukan penghabisan sekalian Rasul berarti Rasul masih mungkin untuk muncul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hadis ini terbantahlah kata Rasulullah, wa khutimadi ar-rusul. Maka akulah penghabisan dari sekalian Rasul. Jadi baik Nabi maupun Rasul telah diselesaikan ataupun telah diakhiri oleh telah diakhiri dengan munculnya dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin. Mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah eh, minan nabiyyin dari kalangan para nabi. Artinya untuk para nabi, ya, mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka bisa menjadi para nabi. Mereka bisa menjadi para nabi. Seperti Nabi Lut, dia salah salah seorang pengikut Nabi Ibrahim. Akhirnya dia diangkat menjadi nabi. Tetapi karena Rasulullah SAW mengatakan, Wahuti nabi rusul dalam riwayat yang lain, Wah wa ana khataman nabiin dan aku adalah penghabisan dari segala nabi, maka tidak ada lagi yang menjadi golongan para nabi. Karena sudah kata Rasulullah, wa khutima bi nabiyyin. Kalau sebelumnya masih mungkin, tetapi karena Rasulullah menyatakan wa khutima bi ar-rusul, kemudian dalam riwayat yang lain wa ana khataman nabiyyin dan aku adalah penghabisan sekali rasul, maka tidak ada lagi yang dikatakan bahwasanya mereka akan menjadi golongan para nabi. Adapun yang syuhada, siddiqin, salihin, ini masih dikatakan mereka bersama para syuhada bersama siddiqin dan orang-orang soleh. Artinya mereka termasuk golongan orang yang soleh, syuhada dan siddiqin. Mengapa Nabi tidak? Karena sudah ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nah. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Saya kira kita sambung aja nanti minggu depan. Untuk eh, jawaban subat-subat beberapa ayat yang lainnya. Jadi para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum yang paling penting bagi kita ketika kita meyakini suatu keyakinan maka kita juga harus mengetahui apa namanya lawannya. Kita harus mengetahui lawannya. Makanya orang seorang tidak akan sempurna memahami tauhid kalau dia tidak memahami apa itu syirik. Seseorang tidak akan sempurna memahami apa itu tauhid kalau dia tidak memahami syirik. Seseorang tidak akan sempurna memahami sunnah kalau dia tidak mengetahui bid'ah. Makanya kalau ada yang menyebutkan kalian asik membahas masalah bid'ah, bid'ah, bid'ah. Perkara ini harus dipelajari karena itu penyempurna pengetahuan kita tentang sunnah. Agar kita ketika melaksanakan sunnah tidak jatuh kepada bid'ah. Makanya Hudzaifah bin Yaman disebutkan e, aku mempelajari kejelekan bukan untuk aku lakukan tapi untuk menjauhinya. Jadi ya, ini kan para hafidin rahimanallahu wa iyyakum mengenai syubhat-syubhat yang lain insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafur.